Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah banyak dijelaskan oleh para ulama bahwasanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya semata-mata bil lisan dengan ucapan kita mengucapkan walhamdulillah akan tetapi akan semakin sempurna tatkala kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan meningkatkan ibadah kita kepadanya ziyadatu ta'alillah menambah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pada kesempatan malam hari ini yakni ba'dal maghrib kita akan saling memberikan dan saling mengingatkan dan bahkan saling merealisasikan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr untuk kita jalani dan kita jalankan at-tanasuh saling nasihat menasehati tadakur untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya karena kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangat butuh terhadap nasihat. Yang sangat butuh untuk mendapatkan sebuah peringatan. Dari orang-orang yang mau mengingatkan kepada kita. Maka para ulama' sebagaimana yang tidak asing di tengah-tengah ahlus sunnati wal jamaah dan salafiyin secara khusus asyih Rabi'ah hafidhahullahu taala wara'ah beliau senantiasa mengingatkan kepada ahlus sunnati wal jamaah secara khusus dan bahkan secara umum kepada kaum muslimin nasihat yang senantiasa beliau berulang-ulang ingatkan kepada kita yang mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi saya secara pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semuanya. Masalah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an bahwa nasihat beliau yang kita singkat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya yakni melakukan amalan-amalan saleh menjauhi amalan-amalan yang jelek baik itu berupa amalan syirik, amalan kekufuran, kebid'ahan, kefasikan dan berbagai bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an bahwa seseorang itu tidak mungkin akan bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kecuali apabila dia telah sahih amalannya dan telah lurus amalannya dan baik niatnya dan baik akidahnya dan baik manhajnya. Seseorang tidak mungkin akan mendapatkan kemuliaan dengan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kecuali dia telah merealisasikan makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna takwa yang masyhur di kalangan para ulama an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah wa talju sawaballah wa an tatruka ma'syiatallah ala nuri minallah wa takhafa iqaballah taqwa adalah kalian mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan mengerjakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah dibangun di atas al-ilmu. Bukan dibangun di atas kila wa qala. Bukan dibangun di atas taklid. Bukan pula dibangun di atas hamasah. Modal semangat. Akan tetapi dibangun di atas cahaya. Ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alkitab was sunnah Kemudian kalian mengerjakan ketakwaan ini dengan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala mengharap surganya dan kemudian kalian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dibangun di atas al-ilmu dan kalian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah karena takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makna yang masyhur ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba tidak mungkin akan bisa ia wujudkan dengan baik kecuali dengan mengilmui kitab Allah mengilmui tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengilmui tentang metode dan prinsip salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain itulah takwa ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an bahwasanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita membuka lembaran-lembaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan sekian banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum anitaqullah dan sungguh kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kami wasiatkan kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kami wasiatkan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan bahkan kami wasiatkan pula kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam anittaqullah hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat yang gampang untuk diucapkan kalimat yang mudah untuk kita hafal akan tetapi membutuhkan taufik membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan takwa Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayatnya yang lain yang sering sekali kita dengar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah wa qulu qalan sadida. Ucapkanlah oleh kalian dengan ucapan yang baik, ucapan yang tidak bengkak-bengkok, ucapan yang sesuai dengan al-ilmu, al-kitab was sunnah wa qulu qalan sadida. Masalal ikhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perhatikanlah tentang ayat yang agung ini. Dan telah terkandungi di dalamnya makna yang sangat besar dari ayat Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala waqulu qalan sadida dan setelah itu ucapkanlah oleh kalian ucapan yang baik. Masalal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwa seseorang untuk bisa merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan hidayah tidak semua orang bisa mengaplikasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan mampu mewujudkan qalan sadida, ucapan yang baik. Karena ucapan yang baik itu terbangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa dia senantiasa akan berhati-hati. Orang yang bertakwa senantiasa akan berfikir bahwa ucapan yang akan ia ucapkan sesuai dengan Alkitab was sunnah dengan bimbingan salaful ummah atau tidak. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan senantiasa berhati-hati di dalam berucap, di dalam beramal, karena ini akan membawa imma kebaikan wa imma kejelekan. Maka kata Syekh Rabi' hafidahullah taala bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan berupaya asidku as fil qaul. Asidku as fil qaul. Dia akan berupaya untuk jujur di dalam berucap. Seorang dai, seorang pengajar, seorang pendidik secara khusus tatkala dia memiliki jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan berupaya untuk asidku fil qaul berupaya untuk mengucapkan dengan ucapan yang jujur dan juga dia jujur di dalam dakwah ilallah dan juga jujur di dalam at tawjih wa ta'lim jujur. Dia di dalam membimbing kepada umat. Dia jujur di dalam ta'lim, dalam mengajari kepada umat. Fi kulli majal. Pada setiap keadaan. Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan berupaya mewujudkan amalan-amalan tersebut berbeda dengan orang yang sebaliknya. Orang yang tidak memiliki jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan memiliki sikap-sikap yang tercela. Tidak memiliki ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berucap, di dalam berdakwah, di dalam tauji wa ta'lim dan bahkan pada setiap keadaan ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat yang mudah dan gampang akan tetapi tatkala kita dihadapkan satu amalan yang mungkin itu akan mengancam terhadap agama kita belum tentu kita memiliki jiwa ketakwaan kepada Allah yang kuat betapa banyak dari kalangan ahlul bidah yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjalan di atas manhaj an-nubuwah kemudian berbalik tidak ada lagi jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menghadapi berbagai al-fitan, fitnah-fitnah yang terjadi pada masa itu. Dan mereka-mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan sekian banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar kepada sebagian para sahabat ada lagi mereka yang belajar kepada sebagian tabi'in dan seterusnya ila yaumina hada sampai zaman kita ini. Mereka-mereka yang telah dibimbing oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah mendapatkan manisnya nikmat as-sabat di atas an nubuah ketika tidak mampu menghadapi berbagai al-fitan berbagai fitnah-fitnah yang terjadi fitnatu subuhat, fitnatu syahawat, yang keduanya akan terus mengancam prinsip agama seseorang. khususnya bagi orang yang menghendaki istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim menjadi orang yang jahil. Orang yang saleh menjadi orang yang taleh. Orang yang ahlu ta'ah menjadi ahlul ma'asi. Semuanya berbalik ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena tidak mampunya dia dalam menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dia akan mampu menghadapi berbagai asyubuhat wasyahawat yang dilakukan oleh a'da Allah, aulia syaitan, oleh musuh-musuh Allah, oleh para wali-wali syaitan, dia akan mampu menghadapinya sebagaimana yang telah kita dapati di dalam sejarah baik itu yang dialami oleh orang abid seorang yang ahli ibadah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan di dalam hadisnya yang sahih yang dimasukkan oleh Al Imam An Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Riyadus Salihin Babul Ikhlas. Orang yang saleh Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Dan Allah jaga pula kepada seorang wanita muslimah karena mendapatkan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala seorang wanita muslimah yang diajak untuk melakukan perbuatan zina oleh seorang laki-laki yang sudah tidak ada lagi orang yang ketiga dalam keadaan akdar mampu untuk melakukan perbuatan yang haram. Perhatikanlah ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah fitnatus syahawat Ketika seorang wanita menyatakan kepadanya ittaqillah takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang simpel. Kalimat yang mudah. Dan semua bisa mengucapkan kalimat tersebut. Ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergemetar seorang laki-laki ini dan goncang hatinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka ditinggalkanlah wanita itu dan dia selamat Allah Subhanahu wa taala selamatkan Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah Bagaimana kalau fitnah itu menimpa kepada kita Mampukah kita meninggalkannya Ternyata tidak ada yang mampu di antara kita kecuali kalau dia mendapatkan taufik. Mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnatus syahawat. Ini adalah fitnah yang sangat besar dan belum lagi berbagai bentuk-bentuk fitnah yang lainnya. Nah, oleh sebab itu ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah nasihat yang pertama yang disampaikan oleh asyik Rabi' hafidahullah taala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai duat salafiyin sebagai ikhwah salafiyin perkuatlah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah ketakwaan itu di atas al-ilmu, al-kitab was sunnah dengan bimbingan para ulama lebih-lebih di zaman kita ini. Fitnah yang sangat besar. Fitnah yang banyak menggugurkan saudara-saudara kita dari kalan duat salafiyin dan bahkan ikhwanuna as-salafiyin berjatuhan tidak mampu menghadapi berbagai fitnah-fitnah. Maka kata beliau hafidahullah taala maka bangunlah ketakwaan itu di atas al-ilmu. Ilmu, ilmu al-kitab was sunnah dengan bimbingan para ulama. Jangan kita abaikan para ulama, ulama ul kibar. Karena mereka-merekalah yang telah memumpungi dalam perkara ini. Mereka itulah malja bagi salafiyin. Supaya kita terus mendapatkan arahan dan bimbingan. Khususnya di zaman kita ini ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an takwa kepada Allah kif dalam menghadapi fitnah yang begitu banyaknya fitnah subuhat dengan beraneka ragam fitnah subuhat yang dilancarkan oleh aulia usyaitan dengan beraneka ragam kemudian kita sebagai salafiyin yang menghendaki as-sabat menghendaki ketegaran di atas sunnah, kita memperbanyak dosa dan kemaksiatan. Betapa betapa sedikitnya amalan-amalan soleh kita. Dan betapa banyaknya dosa-dosa dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Tanpa kita mencermati dan muhasabah bahwasanya fitnah subuhat dan syahwat itu senantiasa mengancam terhadap prinsip agama kita. Maka perbanyaklah amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan yang ini merupakan sebab akan kokoh dalam berpegang teguh dengan manhaj dan akidah ahlus sunnah. Masalul ikhwat rahimani jami'an. Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini membuahkan buah yang sangat indah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Yuslih lakum a'malakum." Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Orang yang berupaya untuk berucap dengan ucapan yang baik, yang jujur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia untuk melakukan amalan-amalan soleh. Kalau kita memiliki jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan kita mau berucap dengan ucapan-ucapan yang jujur yuwafiqahullah lil a'mali salihah. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia untuk senantiasa melakukan amalan-amalan soleh. Sehingga ini muhasabah. Kalau kita terus melakukan amalan-amalan jelek, perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, berarti dituduh ketakwaan kita perlu dikasih tanda tanya ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah benar atau belum ketakwaan kita? Sebagaimana yang beliau nyatakan, yuwafiquhullahu litahaddi lil a'mali salihah annabi'ah an kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan soleh yang dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan menjadikan baik amalannya dan bahkan amalan-amalan itu akan menjadi soleh dan akan baik pula semua amalan-amalan ibadahnya solatnya puasanya zakatnya dan bahkan di dalam beramar ma'ruf wa nahyu anil mungkar itu pun akan baik. Kalau memiliki jiwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Subhanallah. Ini yang banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Mereka menegakkan amar ma'ruf wa nahyu anil mungkar dibangun di atas ilmu kah? Dibangun di atas Alkitab wa sunnah atau dibangun di atas ta'asub? Ini yang perlu kita luruskan. Asy-Syaikh Rabi' hafidahullah taala mengingatkan Ma'asalal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwasannya buah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kita amalan-amalan yang lebih baik Kemudian yang kedua wa yaghfir lakum dhunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masalah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an bahwasannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah sebagai makhluk yang sosial senantiasa banyak perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursinya innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum Sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang senantiasa melakukan perbuatan dosa di malam hari ataupun di siang harinya maka bertobatlah kalian beristighfarlah kalian kepadaku yakni kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian oleh sebab itu masalul ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an ini adalah sebuah keberuntungan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita mensyukurinya tatkala kita mampu untuk merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua, perkara yang kedua dari beliau hafidhahullah taala ya'muruna Allah tabaraka wa taala bita'ahi fillah wa bita'awuni 'alal birri wat taqwa wa la tanhadu da'wa illa bitalakhumi wat ta'akhi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala saling bersaudara karena Allah dan tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan dan dakwah ini tidak mungkin akan bisa bangkit kecuali dengan sifat lemah lembut, sifat kasih sayang dan sifat saling bersaudara satu dengan yang lainnya. masalah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an bahwasannya ini adalah sebuah prinsip sebagai orang yang mengikuti ahlus sunnah tanamkanlah at-ta'akhi fillah yaitu bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala bukan min ajli dunia bukan semata-mata karena mengharapkan dunia dan bukan pula karena perkara-perkara dunia yang lainnya akan tetapi fillah karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah banyak terjatuh di dalamnya orang-orang yang tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ta'akhi. Masalah ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan juga beliau ingatkan kepada kita. Wa bita'awuni alal birri wa taqwa. Supaya kalian saling ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam ayatnya yang mulia ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'alal ismi la udwan Dakwah ini ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah perkara yang mulia. Dakwah dan berpegang teguh dengan dakwah salafiyah adalah perkara yang berat dan tidak semua orang itu akan mampu mengemban dakwah yang mulia ini dan belum tentu mereka akan istiqamah di atas dakwah yang mulia ini melainkan kita menjalani asbab sebab-sebab kekokohan seseorang di atas dakwah yang mulia yaitu ta'awun alal birri wa taqwa bangunlah di atas ta'awun alal birri wa taqwa saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan tidak dibangun di atas prinsip-prinsip yang menyimpang sebagaimana prinsip yang telah menyelisih Alkitab was sunnah dakwah ikhwanul muflisin yang telah membuat sebuah kaidah bid'iyah melalui lisannya Hasan Al-Banna ta'awanu ma tafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dan fi maftalafna fi yaitu dalam sebuah kaidah bid'iyah ta'awun bukan karena Allah Subhanahu wa taala ta'awun bukan di atas alal bikri wa taqwa yaitu kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memaafkan dalam perkara-perkara yang kita itu berbeda kita hendaklah saling tanazul saling mengalah wattafahum saling memahami tak kala terjadi sebuah perbedaan di antara kita dengan yang lainnya. Sehingga tidak heran ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an bahwasanya ta'awun di atas kaidah al-bid'iyah ini kemudian terjadi pencampur adukan antara al-haq dengan al-batil yaitu bersatunya antara kaum muslimin dengan kufar dan yang semisalnya. Berbeda dengan kaidah ahlu sunnah. Ta'awun alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wala udwan. Allah subhanahu wa ta'ala berkahih. Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak padanya. Sehingga mereka menjadi dakwatun mubarakah. dakwah yang diberkahi dakwah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan dakwah ikhwanul muslimin dakwah yang dibangun di atas alal ismi wal udwan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan inilah kaidah bid'iyah ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang senantiasa ditanamkan kepada sebagian doa ahlu dunia, para dai-dai yang mengharapkan perkara dunia, dai-dai yang tidak sabar dengan perkara-perkara ad-dunia, dai-dai yang tidak sabar dengan kekurangannya dunia, dai-dai yang tidak sabar dengan kemiskinan yang menimpa kepadanya. Sehingga mereka pun rela untuk masuk ke dalam jaringannya ikhwanul muslimin ta'awanu fima tafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima iftalafna fih inilah ayat ikhwat rahimani wa rahimakumullah menyebabkan mereka tidak istiqamah di atas manhaj ahlus sunnah maka di sini ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah asy mengingatkan kepada kita ta'awun alal birri wa taqwa saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tolong menolong di atas dunia. Bukan tolong menolong dalam perkara-perkara yang menyelisih Alkitab was Dan tidaklah kita itu saling bersabar dalam mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong alal birri wa taqwa bukan di awal permulaan saja akan tetapi di tengah-tengah perjalanan dan bahkan ketika dia mendapatkan pahitnya dalam ta'awun alal birri wa taqwa tetap dia sabar dan sampai berakhir sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kepada kita semuanya sabar dalam ta'awun alal birri wa taqwa jangan berhenti di tengah perjalanan akan tetapi terus kita itu ta'awun alal bikri wa taqwa sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas al-haq ini. Masalal ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Fa'asi as-sabab was-suyuh bil harsi sadid ala ta'akhi wa talahum wa ta'awun 'alal bikri wa taqwa. Aku wasiatkan kepada kaum pemuda dan juga para orang tua orang-orang yang sudah tua untuk bersemangat yang besar untuk saling bersaudara, saling berlemah lembut dan saling ta'awun alal birri wa taqwa. Niscaya akan selamat dakwah kalian insya Allah. dan Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang karena dengan sebab dakwah kalian. Ta'awun alal birri wa taqwa dan lebih-lebih lagi dalam situasi yang sekarang yang kita hadapi. Sekarang sudah berguguran para doa dan mungkin itu dulu adalah ustadz kita sebagai pengajar kita yang dulu mengajarkan kita manhaj al sunnah ternyata dia termakan dengan fitnah-fitnah yang ada tidak sabar dengan fitnah dunia tidak sabar dengan kemiskinan yang menimpa kepadanya sehingga mereka pun rela untuk menggadaikan prinsip agama yang mulia perhatikanlah oleh antum semua ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah bagaimana kuatnya al-imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dan sampai Allah selamatkan Allah tolong dakwah beliau dan kemudian beliau ditawari dengan berbagai perkara dunia. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindar dari fitnah dunia ini. Bukan mengharumkan perkara dunia, akan tetapi dalam rangka menjaga tentang prinsip-prinsip agama yang telah beliau pegang. Demikian pula yang ada pada kita ayol ikhwat rahimani wa rahimakumullah fitnatu dunia hakirah ini yang sangat rendah ini jangan sampai kita gugur dan menggadekan prinsip agama karena dengan sebab dunia tersebut ya bi'udinau bi'aradi minad dunya wal billah nas'alullah salam wal afiyah kemudian dia rela menggadekan agamanya karena untuk mendapatkan perkara dunia dunia dunia ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar fitnahnya maka sebagai ahlu sunnah salafiyin secara khusus maka pupuklah iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus dan terus menerus belajar ilmu agama. alhamdulillah antum hidup ada di tengah-tengah markis ini dan juga bersama asatidah ahlus sunnah wal jamaah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kepada mereka dan juga kepada kita semuanya untuk senantiasa di atas al-haq untuk senantiasa istiqamah di atas manhaj yang hak ini dan kita mengharap tentunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah kita sebutkan tadi secara global itu bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya bermanfaat bagi kita untuk bisa merealisasikan di dalam kehidupan kesehari-harian kita sehingga ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah itulah sebagai nasihat yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan itu semuanya bermanfaat khususnya bagi saya secara pribadi dan kurang lebihnya mohon maaf dan walhamdulillahi rabbil alamin نكتفي بهذا القدر وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين